Kita masuk pada hadis yang berikutnya dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yaitu hadis tamin wal 20. Hadis yang ke-28. Anil Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Irbad Ibn Sariyah semoga Allah meridhoinya beliau berkata وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون kata Irbad Rasulullah SAW memberikan pada kami mau'izah nasihat wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun bergetar karenanya minha ay min al mau'izah al-qulubu hati-hati ini bergetar karena mau'izah tersebut wa darafat minha al-uyun dan berlinang karenanya mata-mata kami faqulna maka kami pun berkata ya Rasulullah Karena hadhihi muwaddi' sepertinya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Qala usikum taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum ba'di sayara ikhtilafan katira. Maka Nabi pun memberikan wasiatnya. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat yakni pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun walaupun yang memimpin kalian adalah 'abdun budak. Tentunya namanya budak tidak bisa jadi penguasa. Maka diterjemahkan oleh para ulama bekas budak atau turunan budak. Ini orang rendahan turunan budak. Bagaimana seorang budak akan memimpin padahal dia dipimpin oleh pemiliknya? Kan begitu. Sehingga dimaksud atau diterjemahkan <coughs> wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak atau turunan budak. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fatayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti akan menyaksikan ikhtilafan ketira Perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafah rasyidin al Mahdiin Dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus. al Mahdiin yang mendapatkan hidayah. Addu alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdats. Muhdatsat adalah perkara-perkara baru. Al-umur adalah perkara-perkara. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi Waqala dan berkata Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Disebutkan dalam takhrijnya di sini Wahu Daud wa Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan juga Darimi dan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dan juga At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dan Al-Baghawi dan Al-Ajurri dalam Sunnah dan juga Bayhaqi. dan Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam usul i'tiqad dan juga Marwazi dalam As-Sunnah dan Abu Nuaim fil Hilyah wal Hakim wa sahahahu Ibn Hibban. Ikhwan Ibn A'azakumullah, hadal hadith dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi dan Ibn Majah dari riwayat Thawr Ibn Yazid dari Khalid Ibn Ma'dan dari Abdurrahman ibn Amr as-Sulami. Zada Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dengan tambahan dalam riwayatnya wa Abu Dawud wa Hujr ibn Hajar al-Kalla'i. Kilahuma anil Irbad ibn Sariyah. Keduanya menerima riwayat dari Irbad ibn Sariyah. Berkata Tirmidzi hasanun sahih. Wa qala al-Hafiz Abu Nuaim huwa hadithun jayyid. Kata Abu Nu'aim ini hadis yang bagus. Min sahihi hadis syamiyi. Termasuk yang sahih dari hadisnya orang-orang Syam. Qala wa walam yatrukul Bukhari wa Muslim min jihati inkarin min huma lahu. Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini bukan dari sisi pengingkaran beliau ini bukan bermakna beliau mengingkari hadis ini. Hanya saja beliau-beliau punya syarat dan syarat itu tidak terpenuhi. Artinya barakallahu fiikum syarat-syarat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya itu syarat-syarat yang masya Allah sangat tinggi sehingga apa yang ada di dalamnya benar-benar sahih. Bukan berarti yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim pasti dhaif. Belum tentu. Oleh karena itulah munculnya kitab-kitab seperti kitabnya Al-Hakim yang judulnya Al-Mustadrak al Sahihain yang artinya kita mengejar hadis-hadis sahih yang belum ada dalam dua kitab sahih. Mustadrak itu e, mengikutkan di belakangnya hadis-hadis sahih yang lain selain apa yang ada dalam Quran Muslim. Bahkan beliau berupaya, Imam Hakim rahimahullah berupaya untuk mencari hadis yang sesungguhnya secara kesahihan syaratnya seperti Sahih Bukhari. Sehingga beliau akan berkata berkata dengan kalimat ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim atau ala syartil Sahihain. Tetapi karena beliau rahimahullah sebagaimana manusia biasa memiliki kelemahan, kekurangan, di antara kekurangan beliau adalah tasahulnya, terlalu menggampangkan dalam mensahihkan. Sehingga ada beberapa riwayat yang dianggap sahih seperti Bukhari dan Muslim ternyata tidak mencapai keduanya. Atau kadang dikatakan ala syarti sahihain ternyata tidak. Sehingga diperiksa ulang oleh Az-Zahabi rahimahullah. Sehingga biasanya kalau hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim atau syarti Bukhari, biasanya di bawahnya ada wawafaqahu ad zahabi Disepakati oleh ad zahabi Karena diperiksa ulang oleh beliau dan dikatakan benar atau dikatakan tidak benar. Tidak. Sesungguhnya hadis ini tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan hadis ini bahkan lemah ila akhirnya. Kadang-kadang sahih tetapi tidak seperti sahihnya sahih Bukhari. Ila akhirnya. Maka dikatakan lam yatrukhu al-Bukhari wa Muslim min jihati inkarin huma lahu. Wa za'ama al-hakim dan hakim menganggap kalimat za'ama biasanya anggapan yang salah dan ini betul anggapan yang salah. Nanti akan dibantah bahwa anggapan beliau tidak benar. Zaham al-Hakim, al-Hakim menganggap bahwa sebab ditinggalkannya dua hadis ini oleh Bukhari dan Muslim annahuma tawahhama bahwa keduanya Imam Bukhari dan Muslim tawahhama waham salah paham annahu laisa lahu rawin an Khalid bin Ma'dan ghairu Thawr ibn Yazid bahwa mereka atau keduanya kata Imam Hakim masih menganggap ini mengira tawaham artinya mengira dengan salah bahwa rawi dari Khalid ibn Ma'dan tidak ada kecuali Thawr ibn Yazid. Wa qad rawahu anhu padahal telah diriwayatkan dari beliau dari Khalid ibn Ma'dan yang lain seperti Bahir atau Buhair ibn Sa'ad wa Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi wa ghairuhuma dan lain-lain dari keduanya. Itu adalah za'am Imam Hakim rahimahullah. Qultu, saya katakan, laisal amru kama dhanna. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah. Urusannya tidak seperti yang diduga oleh Al-Hakim. Walaisal hadithu ala syartihima. Karena hadisnya memang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Mengapa? fa innahuma lam yukharrija li Abdurrahman ibni Amr Sulami. Bukhari dan juga Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis dari rawi yang bernama Abdul Abdurrahman ibni Amr As-Sulami. Tidak pula tidak pula meriwayatkan dari Hujur Al-Kallai sedikit pun dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaysa mimman ushtuhira bil ilm wal riwayah karena keduanya tidak dikenal sebagai orang yang masyhur dalam ilmu dan riwayat. Nah, orang yang tidak masyhur dalam ilmu dan riwayat bukan berarti hadisnya semua baik tidak demikian. Tetapi ini syaratnya Imam Bukhari. Nah, syahab laisa ini karena dua dua orang tadi Abdurrahman bin Amr dan hujral kala'i maka disebutkan dengan alif Walaysa keduanya tidak termasuk yang ustuhira bil ilmi wa riwayah wa aidan faqad ukhtulifa fihi ala Khalid ibn Ma'dan dan juga telah diperselisihkan padanya tentang Khalid ibn Ma'dan faruwiya anhu kama taqaddam waruwiya anhu an ibni Abi Bilal diriwayatkan dari beliau sebagaimana sanad ini dan juga diriwayatkan dari beliau oleh Ibnu Abi Bilal dari Irbad. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadzal wajh aidan. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari sisi ini. Wa ruwiya aidan an Damrah ibn Habib an Abdurrahman ibn Amr as-Sulami an al-Irbad kharrajahu min tariqatil Imam Ahmad. Dia mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini dari jalan seperti jalannya Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Wa zada fi hadisihi dan ada tambahan dalam hadisnya, faqad taraktukum al bayda. Lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyeleweng dari daripadanya setelahku kecuali akan binasa. Wa zada fi akhiril hadis. Dan disebutkan pula dengan ziyadah fa innamal mu'min kal jamalil anif. Sesungguhnya seorang mukmin seperti unta yang jinak. Haitsu dan qad. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث. Telah diingkari oleh sekelompok dari para penghafal-penghafal hadis tambahan terakhir ini. Qalu mereka berkata, "Hiya mudrajah fi." Itu adalah mudrajah. Ucapan salah seorang rawi yang dimasukkan ke dalamnya. Atau bukan di. Kalau di sengaja dan itu cercaan bagi para rawi. Tidak. kalau sudah terkenal siqah tidak mungkin menyengaja memasukkan. Tetapi dia berbicara setelah hadis kemudian dikira oleh orang di belakangnya bahwa itu dari hadis. Sebagaimana ketika ustaz-ustaz menerangkan kalau Rasulullah innamal a'malu binniyat, yakni begini begini begini. Nah, ucapan yang ustaz yang menerangkan ini dikira hadis begitu oleh yang di belakangnya. Nah, itu namanya mudrajah walaysat minhu bukan dari hadis tersebut. Qalahu Ahmad bin Saleh al-Misri wa ghairuhu. Wa qad kharrajahu al-Hakim dan telah dikeluarkan pula oleh Hakim wa qala fi hadithihi dan beliau berkata dalam hadisnya kana Asad ibni Wada'ah Yazid fi hadal hadis dan bahwasanya Asad bin Wada'ah menambahkan dalam hadis ini fa innal mu'min kal jamalil anif haitsuma quyyidan qad Bahwasanya seorang mukmin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat di situ dia terikat. Ada disebutkan oleh hakim orangnya. Karena Asad ibni Wada'ah yazidu fi hadal hadis. Wa kharrajahu Ibnu Majah aidan min riwayat Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr. حدثنا يحيى أو حدثني يحيى ابن أبي المطاع Sami'tu al-Irbad fadzakarahu. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdullah bin Ala dari Zabr menyampaikan kepadaku Yahya bin Abil Muta, aku mendengar irbab ila akhirih, fadakar al-hadis. Wa hadha fi dhahir isnadun jayyidun muttasil. Secara zahir tampak bahwa di sini sanadnya bagus dan bersambung. Warwatuhu tiqat masyhurun. Rawi-rawinya juga tiqah masyhurun, terkenal. Wa qad sarraha fihi bisima' apalagi sudah ditegaskan bahwa dia mendengar ini haddatsani itu namanya tasrih karena sirah ada sirah tasrih ya. ada sirah yang sifatnya tidak tasrih غير tasrih sarraha yang tasrih adalah ketika berkata aku mendengar dari dia atau dia menyampaikan kepadaku. Di Tetapi kalau dari bulan, dari bulan, ini tidak tasrih. Karena kalimat dari bulan bisa jadi dia tidak mendengar sendiri. Dan dia jujur memang dari bulan. Tapi tidak langsung. Itu bahayanya bagi orang yang terkenal modalis. Adapun bagi orang yang tidak terkenal modalis tidak masalah. Walaupun menyatakan an. Kalau tidak terkenal modalis. Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan dengan an tidak masalah karena tidak terkenal mudallis. Tetapi kalau ada seseorang yang terkenal kadang menyembunyikan rawi yang dianggap tiqah oleh beliau tapi dianggap dhaif oleh orang lain, dia akan sembunyikan rawi itu karena dia merasa tiqah dari dia, kemudian menyatakan an fulan. Maka tidak diterima. Mudallis waqad an ana istilahnya. Dia mudallis dan meriwayatkan dengan an. Tetapi di sini qad sarrah tidak memakai an'anah tetapi kalimatnya kalimat tasrih. yaitu kalimat haddatsani Yahya sami'tu irbat ila akhir. Wa qad sarraha fihi bis wa qad dzakara al-Bukhari fi tarikhihi. Dan telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya bahwa Yahya ibn Abil Muta sami'a min al-Irbad i'timadan ala hadhihi riwayah. Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikhnya bahwa Yahya bin Abil Muta benar-benar mendengar dari Irbad bersandar dengan hadis ini. Kenapa? Karena dalam hadis ini kalimatnya sami'tul Irbad. Dia orang yang jujur. Kalau tidak mendengar dari Irbad nggak akan berkata sami'tu. Akan berkata an Irbad. Kalau dia mendengarnya tidak langsung. Tapi kalimat sami'tul Irbad berarti dia benar-benar mendengarnya secara langsung. Illa anna hafadha ahli Syam ankaru dhalik. Hanya saja penghafal-penghafal hadis dari Syam mengingkarinya. Wa qalu Yahya ibn Abil Muta lam yasma' min al-Irbad. Mereka berkata bahwa Yahya ibn Abil Muta tidak mendengar dari Irbad. Wa lam yalqahu dan tidak pernah bertemu dengannya. Wa hadhihi riwayah ghalatun. Riwayat ini salah. Wa mimman dzakara dzalika Abu Zur'ah. Di antara yang berkata seperti itu adalah Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Wahakahu an Duhaim. Beliau menghikayatkan dari Duhaim. Wahaulai a'raf bisyuyukhihim. Tentunya mereka yang lebih tahu tentang guru-guru mereka sendiri. Min ghairihim. Daripada yang lainnya. Karena itu guru mereka. Wal Bukhari rahimahullah yaqa'lahu fi tarikhihi awham. Sedangkan Imam Bukhari terjadi padanya dalam tarikhnya beberapa kesalahan dalam memberitakan tentang ahli Syam Waqad rawiya 'anil Irbad min wujuhin akhar. Tetapi diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah dari sisi-sisi lain. Waruwiyan waruwiya min hadis Buraidah anin Nabi. Diriwayatkan pula dari hadis Buraidah dari Nabi SAW. Illa anna isnada hadis Buraidah la yathbut. Hanya saja sanad dari hadis Buraidah tidak sabit. Wallahu taala a'lam. Ini pembahasan hadithiyahnya. Walaupun tidak sampai derajat sahih Bukhari atau sahih Muslim, tetapi hadis ini hadis yang makbul dan diterima oleh para ulama. Faqawlu al irba Wa'adana Rasulullah SAW maw'idatan ila akhirih. Bahwa Rasulullah SAW memberikan mau'izah kepada kami. Wa fi riwayat Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi balighah Maw'idatan balighah. Wa fi riwayatihim anna dalika kana ba'da salat subhi. Dalam riwayat mereka disebutkan bahwa salat atau mau'izah tersebut setelah salat subuh. Wa kana Nabi sallallahu katsiran ma ashabahu fi ghairil khutabir ratibah. Dan bahwasanya Nabi sering memberikan nasihat pada mereka kepada para sahabat-sahabatnya di selain khutbah-khutbah yang ratibah khutbah rotibah khutbah yang biasa. Seperti khutbah Jumat. Ka khutbabil Jumat. Khutbah khutbah Jumat. Wa khutbabil a'yad. Khutbah khutbah Eid. Kadang beliau memberikan nasihat-nasihat secara umum walaupun bukan khutbah. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, berpikir nasihati. Kalau Rasulullah. Wa qad amarahu Allah Ta'ala bidzalik dan Allah sudah memerintahkan yang seperti itu. Allah katakan wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa'idhum. Berikan mau'izah pada mereka. Wa qul lahum dan katakan pada mereka fi anfusihim pada diri-diri mereka qawlan baligha, ucapan yang mengena atau ucapan yang tinggi. Demikian pula dalam surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan mau'izah al-hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Walakin walakinnahu kana la yudimu wa'dahum. Tetapi beliau tidak terus-menerus. Yudim dari kata daiman. La yudim bal yatakhawwaluhum bihi ahyanan tetapi beliau menyelang-nyelangnya kadang-kadang saja. Terlalu sering juga tidak bagus. Jangan jadikan mereka bosan dengan mengilmah. Kama fi sahihain dari Abi Wa'il Qal kana Abdullah bin Mas'ud yudakiruna kulla yaumin. Ah, kulla yaumi khamis afwan. Kulla yaumin yaumi khamis. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kami kullayaum al-khamis. Setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun berkata kepadanya seseorang, "Ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi." wa ya Abdurrahman, kami suka dengan pembicaraanmu, nasihatmu, wa nashtahi dan kami ingin ini ingin terus-menerus. Walau wajidna annaka haddatsana kulla Kami sungguh sangat berkeinginan kalau engkau menyampaikan pada kami setiap hari. Faqala ma yamna'uni an uhaddithakum illa karaha an umillakum. Tidaklah menghalangi aku untuk menyampaikan kepada kalian setiap hari kecuali iya, iya. karena kekhawatiran atau ketidaksukaan jangan sampai umillakum, jangan sampai membuat kalian bosan. Inna Rasulullah SAW karena yataqawwalana bil maw'idah. Bahwasanya Rasulullah SAW kadang ya taqawwal itu memisah-misahkan ya ini jarang-jarang memberikan mau'idah kepada kami. Karahatas sa'amah alaina. Karena khawatir ada kebosanan atas kami. Jadi hari Selasa saja cukup. Hmm. Wal balaghatu fil mau'idati mustahsanah dan yang namanya balaghah dalam mau'izah mustahsanah. Berbahasa yang baik itu balaghah. Berkata dengan kalimat yang tinggi, penuh makna. Itu mustahsanah, dianggap baik. liana akrab ila qabul. Karena yang demikian lebih dekat untuk bisa diterima oleh hati. Wastijlabiha Dari mana kita bicara balaghah? Apa kaitannya? Dari hadis tadi disebutkan mau'izatan balighah. Balighah artinya mengandung balaghah. Kalimat yang mengena, kalimat yang bagus, kalimat yang indah, kalimat yang masuk ke hati itu balighah. Sehingga ada pelajaran namanya pelajaran balaghah. Setelah bahasa Arab sudah paham diajarkan balaghah. Kalimatnya orang-orang berbicara asal terpahami sudah cukup. Tetapi kalau balaghah lebih dari itu. Tidak hanya kalimatnya benar, tetapi kalimatnya indah, mengena, menusuk ila akhirnya. Itu diperlukan. Mengapa? Akrab ila qabulil qulub. Lebih dekat untuk bisa diterima dalam hati. Wal balaghah, apa itu balaghah? Hiya at-tawassul ila ifhamil ma'anil maksudah. Balaghah adalah tawassul menyampaikan, yakni membuat sampai kepada pemahaman makna-makna yang dimaksud. Wa isaliha ila qulub dan dimasukkan ke dalam hati as-sami'in ila qulubis sami'in. Dibuat agar bisa masuk ke dalam hati para pendengar. Bi ahsani suratin dengan sebaik-baik gambaran. Minal al-fadidalah. Dengan sebaik-baik bentuk dari lafaz-lafaz yang menunjukkan atasnya. Wa afsahuha wa ahlaha. Yang paling fasih dan paling manisnya. Lil asma' dalam pendengaran. Wa fil qulub dan lebih mengena di dalam hati. kadang-kadang kita orang tidak paham bahasa kromo inggil tapi dengarnya asik kemarin ya, ketika Walima pembawa acaranya pakai kromo inggil karena betul-betul terbawa dengan kata-katanya padahal nggak 100% paham kenapa karena memang enak didengar ya. toto sisi tentrem apa itu maknanya terima kasih kepada yang baru menyampaikan gitu kurang lebih maknanya yang menyampaikan sambutan yang titis, tetes, dan tegas. Saya tanya, itu apa maknanya tadi itu? Titis, tetes, dan tegas. Titis itu pas. Oh, sama dengan bahasa Jawa, titis. Tetes itu etes, apa? Lancar. Tegas itu tegas isinya. Ini baru kalau fikum orang yang tidak terlalu paham jadi tertarik dengan itu, jadi paham. Ini barakallahu fikum bahasa Jawa. Bahasa Indonesia juga ada yang seperti itu. Bahasa Arab lebih-lebih lagi. Bahkan paling indahnya kalau seorang ngerti sastra adalah sastra Arab. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khatab khutbatuha wala ya wala yutiluha bal kana yublighu wa yujiz. Dan maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam yuqassir khutbataha Beliau meringkas khutbahnya. Tidak panjang. Wala yutiluha, tidak memanjangkannya. bahkan yublighu, bahkan beliau menyampaikannya dengan balir. Wa yujin dan simple. Khairul kalam maqalla wadalla. Kalau dia terangkan bertele-tele ke sana kemari, yang sesungguhnya pendengar itu sudah paham sejak setengah jam yang lalu, dia masih bicara itu saja. Itu yumil, Mengapa? Karena panjang kata-kata, tapi isinya cuma itu, diputar-putar. Orang akan antu akan e, bosan, akan gelisah, lihat jam segala macam. Tetapi kalau simpel, dipaham, jelas. Ini cukup. Khairul kalam maqalla wa jalla. Sebaik-baik ucapan adalah yang ringkas tapi dipaham. Wa fi sahihi Muslim an Jabir ibn Samurah qala kuntu usalli ma'an nabi dari Jabir bin Abdullah, uh, Jabir bin Samurah bahwasanya kuntu usalli ma'an Nabi. Aku pernah salat bersama Nabi SAW. Fakanat salatuhu qasdan. Dan bahwasanya salat beliau qasdan. Wa khutbatuhu qasdan. Qasdan, terjemahannya adalah sedang-sedang saja atau pas. Dari kata yaktusad. Yaktusad itu ekonomis. Nah, Wa kharaja Abu Dawud wa lafdhuhu. Abu Dawud juga mengeluarkan dengan lafaz karena Rasulullah SAW la yutilul mau'idhah yaumal jum'ah. Beliau tidak memanjangkan mau'idhah di hari Jumat. Innama huwa kalimatun yasirat. Bahwa khutbah beliau hanya kalimat-kalimat yang ringkas. Ringkas tidak dipaham bukan balir. Dipaham tapi kepanjangan juga tidak balir. Yang balik adalah qasdan. Pas ya. tidak terlalu panjang dan dipaham. Wa kharaja Muslim min hadis Abi Wa'il qala khatabana Ammar fa aujaza wa ablag. Berkhutbah kepada kami Ammar. Aujaz beliau ringkaskan <coughs> wa ablag simple dan balil. Falamma nazala ketika beliau turun, kulna kami katakan ya Abal Yaqwan. Laqad ablagta wa aujazta. Wahai Abal Yaqban, engkau menyampaikan dengan balik dan ringkas, simple. Falau kunta tunaf tanafasta, lau kunta tanafasta. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu inna tula salati ar-rajul wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salah wa aqsiru al-khutbah فإن من bayani سحرا Wahai Abul Yaqdan, engkau berkhutbah ringkas padahal bagus. Kalau engkau menjabarkannya lagi atau menerangkannya lebih panjang, faqala aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia itu adalah ma'innatun min fiqhi itu adalah pengaruh dari faktinya keilmuan dia. Jadi tanda keilmuan. Fa'atilus salah, maka panjangkanlah salatnya. Waqsirul khutbah, dan pendekkanlah khutbahnya. Fa inna minal bayani sihra. Karena sungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Di antara penjelasan ada sihirnya. Akhwan ibn Manusia penerimaannya terbatas. Setelah itu, apa yang bisa dihafal olehnya juga terbatas. Sehingga ketika panjang khutbahnya, masing-masing memilih apa yang dia suka. Bukan masing-masing menerima apa yang dia perlu. Bukan. Anak dapat dari antum, Ustaz. Ingat terus bahwa kalau pakai kacamata ayam, tapi kotok itu terasa nikmat. Itu dia apa Bayangkan daurah 10 berapa jam, dua hari, dua malam. Sedih kita orang dapatnya yang seperti itu. Kenapa enggak hadisnya, riwayatnya, asar, nala imah, nala ulama. Sedangkan anda dapat dari beliau. Ustaz yang satunya lagi. Anda dapat awam kampung, awam kampus sama. Maksudnya orang awam benar-benar awam dan orang awam yang di kampus mahasiswa dosen segala macam kalau dalam agama mereka juga orang awam ada bedanya ya walaupun walaupun tetapi tetap itu adalah perkara yang di bawah dari apa-apa yang merupakan riwayat hadis ilmu dan sebagainya ini sehingga ikhwan ibn azakumullah hendaklah kita ringkas sehingga mereka hafal apa yang kamu sampaikan karena cuma segitu ya itu yang dipegang tidak lebih dari itu apalagi politikus berbicara terhadap wartawan atau nggak mesti politikus apalagi seseorang siapapun kalau berbicara kepada wartawan yang sedang berkumpul bagaimana Pak Ustad, bagaimana hati-hati jangan menyebutkan kecuali dua kalimat saja akan di satu dua kalimat kalau lebih dari dua kalimat apalagi setengah jam kamu cerita wartawan ini cenderungnya kemana dia ambil yang itu ini cenderungnya ke kiri, ambil kiri. Yang ke kanan, kanan seenaknya sendiri mereka mengambil. Wah, itu lebih bahaya lagi. Ya, mereka sengaja. Kalau wartawan itu sengaja. Sehingga dipesani dengan pesan-pesan khusus oleh sekian para penasehat, jangan lebih dari dua tiga kalimat saja. Maka cuma itu dicat oleh para wartawan. Tidak bisa memilih wartawan. Kalau wartawan punya misi masing-masing, dia akan memilih dari kata-kata kalian. Kata yang penting yang kamu akan sampaikan nggak ditulis, nggak ditulis embel-embelnya. Dia menyindir bulan. Nggak ada kaitannya dengan jawaban. Demikian pula ketika dalam khutbah. Hanya saja kalau itu disengaja oleh mereka, memang mereka para orang-orang yang tidak jujur, sehingga mencari apa yang mereka suka. Tetapi kaum muslimin bukan disengaja, nggak sengaja. Mereka merasa ini asyik, gitu aja. Kalau yang ini, wah saya terpukul, nggak dihafal. Tetapi kalau ringkas, mau tidak mau, ya itu diterima oleh dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menasehatkan kepada gubernurnya berangkat kamu berjalanlah dan nasihati mereka dan ringkaskan karena sungguhnya yang terakhir akan melupakan yang awal. Nah, dia manusia seperti anak kecil juga walaupun porsinya agak berbeda mau permen apa es es es apa permen permen iya. yang terakhir yang diingat hanya saja kalau orang dewasa agak lebih panjang berbicara tentang ini ini ini sampai yang terakhir apa tadi khutbahnya yang terakhir yang disebut yang awal-awal sudah lupa tadi ngomong apa waktu di khutbah pertama Barakallahu fikum. Yang terakhir akan melupakan yang awalnya. Wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya namanya penjelasan itu ada sihirnya. Jangan khawatir akan bisa sampai kepada hati mereka dan merubah mereka walaupun simpel wa kharraja al-imam Ahmad wa Abu Dawud min hadits al-Hakam Ibn Hazan qala shahidtu ma'a Rasulullah sallam al-jum'ah kami pernah menyaksikan bersama Rasulullah sallam Jumat faqama mutawakkian ala asan aw qausin beliau berdiri dengan bertele pada tongkatnya atau pada kaus busur panahnya. Fahamidallah. Beliau memuji Allah. Wa asna alaih dan menyanjungnya. Kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat. Khutbahnya itu adalah kalimat-kalimat yang ringkas, ringan, tayyibat, bagus, mubarakat dan berkah. Sedikit, ringan, bagus, berkah. Itu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kharraja Abu Dawud an Amr ibn al-As anna rajulan qama yawman. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Amr ibn al-As bahwa seseorang pada satu hari berdiri fa'atsara qaul kemudian dia berbicara dengan panjang lebar. Faqala Amr maka Amr berkata kepadanya, "Lau qasad fi qawlihi lakana khairan lahu. Lau qasada fi qawlihi lakana khairan lahu. Kalau saja dia meringkas ucapannya atau fi qawlihi dalam ucapannya lakana khairan lahu. Saya akan lebih baik buat dia. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul laqad ra'aitu aw amartu an atajawwaz fil qawl. Sungguh aku telah melihat dan aku telah diperintah umirtu an atajawwaz fil qaul untuk meringkas dalam berbicara fa innal jawaz huwa khair. Karena sesungguhnya jawaz dan ringkas itu khair. Wa qawluhu darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Ucapan berikutnya setelah mau'izatan balighah disebutkan darafat minhal uyun. Wajilat minhal qulub. Hadanil wasfan dua sifat ini bihima madahallahul mu'minin. Dengan kedua itulah Allah puji orang-orang yang beriman yang ternyata ada pada para sahabat. Dan Allah puji orang beriman inda sima'iz dzikr, ketika mereka mendengar dikir Kata Allah, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dalam ayat lainnya surat Al-Hajj ayat 34 35 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Atau ayat Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk menjadi khusyuk hati mereka dengan zikir pada Allah, dengan mengingat Allah? Wa ma nazal minal haq dan apa yang turun dari kebenaran? Allahu nazzala ahsan al kitaban mutasyabihan matani taqsha'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Kitab mutasyabihan masani yang sama bagusnya semuanya Taksyairu minhul julud yang akan berdiri bulu kuduk atau kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka kemudian lunak kulit mereka dan hati mereka dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala atau ayat wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad jama' mimma arafu min al haq. Jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kau lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata. Mimma arafu min al haq. Karena mereka mengenali kebenaran. Apalagi? Nah. Harru sujjadan wa bukiya mereka tersungkur sujud dan menangis. Apa lagi? Hah? Takut sama menangis, ini dua. Katanya bergetar dan menangis. Ya cool. Baik. Maka dua sifat tadi, darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub adalah sifat yang Allah puji dengannya orang-orang beriman ketika mendengar nasihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru haluhu 'inda al-mau'izah dan bahwasanya Nabi berubah keadaan beliau ketika menasehati. Kama qala Jabir, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Karena Nabi wasallam idha khataba, kalau beliau berkhutbah, dakara sa'ah menyebutkan tentang hari kiamat, ishtadda ghadabuhu. Dahsyat marahnya. Wa ala sawtuhu dan keras suaranya. Wahmarrat ainahu dan memerah kedua matanya. Kanahu mundiru jaysh Seakan-akan beliau adalah orang yang memberi semangat para pasukan perang. Yaqulu sabbahakum wa masakum. Seperti pemimpin perang yang memberi semangat pasukannya dengan kalimat sabbahakum wa masakum. Sabbahakum artinya pagi ini kalian akan diserang. Atau masakum, sore ini kalian akan diserang. Kharajahu muslimun bima'na. Demikian dikeluarkan oleh muslim secara ma'na. Wa fi sahihain. Dalam dua kitab sahih an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghatis syamsu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW keluar ketika matahari sudah bergeser fa shallat dhuhra. Beliau salat zuhur. Falamma sallam begitu salam qama 'alal mimbar. Beliau naik ke mimbar. Pada saat kemudian beliau menyebutkan tentang hari kiamat. وذكر أن بين يديها أمورا عظاما beliau sebutkan bahwa di antara hari kiamat ini di depan hari kiamat ada umuran idhaman ada perkara-perkara besar ثم قال man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al an setelah itu beliau berkata siapa yang mau nanya tentang apa saja silakan fa wallahi la tas'aluni saya ulangi, fa Wallahi la tasaluni an syai'in illa akhbartukum." Tidaklah kalian bertanya kepadaku kecuali aku akan kabarkan pada kalian. Fi maqami hada, di tempat berdiriku ini. Aku akan jawab semua pertanyaan kalian dan setiap pertanyaan kalian akan aku jawab di tempat berdiriku ini. Qala Anas fa'atsar nasul buka, maka manusia menangis. akar buka banyak menangis Wa Rasulullah SAW an yakul saluni. Dan Nabi mengulang lagi kalimatnya. Tanyakan. Tanyakan. Dalam riwayat, beliau bertanya dengan marah. Ya. Sehingga para sahabat hanya menangis. Tidak bertanya. Sepertinya Rasulullah SAW marah. Ya. Tanyakan padaku Aku akan jawab pertanyaan apapun yang kalian mau tanyakan. Faqala ilaihi rajul. Tiba-tiba ada orang yang berani bertanya. Faqala aina madkhali ya Rasulullah. Subhanallah mereka para sahabat kibar takut untuk bertanya. Ini orang tanya dan tanyanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Aku masuknya kemana ya Rasulullah? Enar kata Nabi, neraka. Hmm. Wadakar al hadis. Di mana untaku ya Rasulullah? Untamu di sana. Ada yang kehilangan unta mumpung. Pasti dijawabnya. Dijawab. Untamu di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Wa musnad al-Imam Ahmad. Ani Nu'man ibn Bashir Anahu khataba Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaktub yaqul andartukumun nar andartukumun nar hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami hadha kata Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan menyatakan aku peringatkan kalian terhadap api neraka. Aku peringatkan kalian terhadap api neraka dengan suara yang keras. Hatta hingga Lau anna rajulan kana bisuk, kalau ada seseorang di pasar, saya dia mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Artinya keras sekali. Hatta waqa'at khamisatan kanat ala atiqi inda rijlih. Sampai terjatuh khamisahnya yang tadinya ada di pundaknya sampai di kakinya. Inda rijlihi. Karena khamisah itu hanya diletakkan di sini. Ya, tidak dipakai, tangannya tidak dimasukkan, tapi diletakkan di atasnya. Seperti mislah yang dipakai orang Saudi oleh para ulama dan para pejabat biasanya memakai mislah. Seperti itu kurang lebih. Beliau berbicara dengan suara yang keras bahkan menggoncang-goncangkan tangannya sampai mimbarnya ikut bergoncang. Kemudian jatuh uh, ridaknya dari pundaknya. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم التوفيق والعافية والهداية ورحمة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته